بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu anhum wa رضي الله عنه فلا أقسم لا زائدة بالخناس الجوار الكناس هي النجوم الخمسة زحلون والمشتري والمريخ زحل زحل والمشتري والمريخ والزهراء وعطارد تخنوس بضم النون أي ترجو في مجراها وراءها بينما نرى النجم في آخر البرج إذا جر راجيا إلى أوله وتكنيس بكسر النون تدخل في كناسيا أي تهيب في المواد التي تهيب فيها والليل إذا عسعس أقبل بظلامه أو أدبر والصبح إذا تنفس امتد حتى يسير نهارا بينا إنه القرآن لقول رسول كريم على الله تعالى وهو جبريل أضيف إليه لنزوله به ذي قوة أي شديد القوى عند ذي الأرش أي الله تعالى مجين ذي مكانة متعلق به عند مطاع ثم أي تطيعه الملائكة في السماوات أمين على الوحي وما صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم عطف على إنه إلى آخر المقسم عليه بمجنون كما زعمتم ولقد رآه رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على سورته التي خلق عليها بالأفق المبين البين wa huwa al-a'la binahiyatil masyik wa ma huwa Muhammad ay Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al ghaibi ma ghaba al wahyi wa khabari samai bi dhanin bi muttahimin muttaham bi muttahamin wa fi qira'atin bi dhad ay bi bakhilin wa yaktanisu syai'an minhu wa ma huwa al-Qur'an bi qawli syaitan mustarikis sam rajim marjum terus فأين تذهبون فأي طريق تسلكون في إنكاركم القرآن وإعراضكم عنه إن ما هو إلا ذكر إذة للعالمين الإنس والجن لمن شاء منكم بدل من العالمين بإعادة, بإعادة الجار أن يستقيم باتباع الحق وما تشاءون الاستقامة على الحق إلا أن يشاء الله رب العالمين الخلائق باستقامتكم عليه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana langit bakal begini, bumi bakal begitu, nanti akan terjadi kiamat, terjadi macam-macam, maka Allah bersumpah, "Fala uqsimu la na zaidah." Fala uqsimu maka aku bersumpah bil khunnas dengan bintang-bintang lima. Bintang lima yang dimaksud ada di sini adalah Zuhal, Mushtari, Merikh, Zuhrah dan Atarid. Al-Jawari yang berjalan itu bintang-bintang. Jamak jariyatun berjalan. Al-Khunnas yang kembali khunas eh, bukan al, al kunnas ya yang kembali eh? karena saya nisu tarji'u au taghibu bukan kembali masuk ke kalau ada hewan dikatakan kembali ke kandangnya Nah, ini kembali ke tempat tenggelamnya. Kembali ke tempat tenggelamnya. Jadi bintang-bintang itu ibarat diibaratkan seperti binatang yang sembunyi. Kalau sudah tidak ada orang intip-intip, terus Eh, ketika gelap itu mulai gelap intip-intip begitu ya. Mulai dia tadi itu muncul dikit dari eh, tempat sembunyiannya. Nanti setelah itu muncul. Ketika mulai terang lagi, lari langsung kembali ke tempat sembunyiannya. Begitu digambarkan bintang-bintang tadi itu kalau sudah mulai malam hari eh, mulai muncul. Kemudian kalau sudah malam, oh terang itu bintang lima ini. Nanti ketika siang hari langsung dia tadi itu sembunyi lagi seperti binatang tadi itu. Nah, seperti seperti eh, binatang tadi sembunyi lagi. Nanti kalau sudah mulai maghrib mulai muncul dia. Udah gelap terang lagi gitu eh, diibaratkan seperti begitu. Tapi yang jelas bintang-bintang itu jawari berjalan. Hah? Jadi berjalan dalam eh, por, dalam apa namanya? Dalam perjalanannya apa itu sih? Dalam rotasinya ah, berjalan dalam eh, sesuai dengan rotasinya. Jadi kalau diibaratkan lalu lintas langit ini lebih sibuk daripada lalu lintas darat. Ada jalurnya masing-masing. Nanti bisa bayangkan rel sepur itu, itu kan dilalui beberapa daripada beberapa jurusan kereta. Kalau sudah luput, ya berarti terjadi tabrakan yang hebat, kan ini. Iya. Ini realnya Bintang yang berjumlah miliatan itu bulat ada di atas. Dan itu berjalan dengan kecepatan yang tinggi. Kalau seandainya luput per sedetik aja atau kurang daripada sedetik terjadi kecelakaan yang luar biasa nanti ada di atas itu. Aman semuanya karena situ dikehendaki oleh Allah, bukan diatur dengan komputer sebabnya tapi bigudratihi wa iradati. Ya, subhanallah. Jadi sangat sibuk ada di sana. Cuma nggak ada lampu merah ada di sana itu. Eh, semuanya berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fala uqsimu bil khunnas. Al jawaril khunnas. Subhanallah. Itu semuanya bintang lima Tahnusu bidominun aitarji'u kembali fi majroha ada di tem, rotasinya huh? di belakangnya itu nujum atau khunnas eh, iya nujum bintang-bintang dari itu bainama nara'an najma fi akhiril burji Ketika kita menyaksikan itu bintang di akhir galaksi, karro rajian ketika itu berlari atau ya berlari rojian kembali moro-moro kembali begitu ila awalih di awalnya jadi kalau ibarat hewan tadi itu lincahnya setengah mati. Di muka moro-moro di belakang, di belakang moro-moro di muka, begitu maksudnya. Eh? Wataknisu dan masuk kasrinun tadhulu tadkhulu fi ada di tempat tenggelamnya. Atau ada di tempat persembunyiannya itu nujum. ribu fil mawadi menghilang ada di tempat-tempat allati ribu yang menghilang itu nujum fiha di itu mawadhi. Ya, saya ibaratkan seperti binatang tadi itu. Intip-intip muncul, kemudian moro-moro hilang begitu. Saking cepatnya. Jadi kalau sudah malam hari langsung muncul kelihatan itu bintang ini lima. Kemudian kalau udah siang hari moro-moro hilang -moro enggak ada, enggak kelihatan sama sekali. Diibaratkan seperti binatang dari itu. Tapi yang jelas di sini katakan jawari itu mereka berjalan ada di rotasinya masing-masing. Ini jadi berbicara masalah luar angkasa ini sekarang ini. Walaili ida as-as dan demi malam hari ida as-as jika as as'as akbala bidhalamih datang malam hari dengan kegelapannya au adbarah atau mundur malam hari. Matahari malam hari datang membawa kegelaman diawali dengan redup semakin gelap semakin gelap. Akhirnya kalau sudah mau muncul matahari agak terang agak terang akhirnya hilang sama sekali. Walaili idah as-as. Wasubhi ida tanafas dan demi waktu subuh. ida tanafas ketika tanafas imtadda memanjang waktunya. Hatta yasiro sehingga menjadi naharon siang hari bayinan yang jelas. Asalnya siang hari masuk langsung. Anda inti bisa bayangkan gelap langsung menjadi terang. Ulap semuanya ini. Mungkin buta semuanya orang-orang ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak buat langsung. Huh? Hilang sedikit demi sedikit. Kemudian semakin terang, semakin terang, semakin terang ida tanafas. Huh? Siang hari eh, subuh ketika berangsur-angsur dengan waktu yang panjang menghilang itu kegelapan malam hari sehingga menjadi terang benderang. Sumpah ini semuanya untuk meyakinkan innahu sesungguhnya itu Al-Qur'an laqaulu rasulin karim. Benar-benar adalah ucapan dari satu utusan karim yang mulia. Mulia Allah di sisi Allah. Wahwa yang dimaksud Rasulun Karim adalah Jibril. Itu malaikat Jibril udhifa ilaih diidofahkan itu Al-Qur'an kepada Jibril linuzulihi karena turunnya itu Al-Qur'an bihi melalui Jib Jibril. Sebetulnya itu gaulullah bukan gol Jibril. La gaulu Rasulin Karim karena wasitohnya sama dengan ini hasil ini mangga hasil daripada buah eh, pohon mangga. Sebetulnya bukan. Diidofahkan buah mangga ke pohon mangga karena keluarnya buah tadi itu dari pohon mangga. Gol Al-Quran ini diidofahkan kepada Jibril bukan karena itu golnya Jibril tapi min haith wasitah karena Jibril itu adalah wasitah sebagai perantara untuk golullah tadi itu yang sampai kepada Nabi. Innahu laqulu rasulin karim. Siapa itu Jibril? Rasulin karim. Pertama disebut utusan yang mulia. Malaikat sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para ambiya. Indadil arsy makin. Tempatnya di mana Jibril? Aslinya Jibril itu tinggalnya Indadil arsy makin Oh, di kuatin yang sangat kuat. Kuat luar biasa, syadidul gua. Kenapa? Kuat kecepatannya. Dengan secepat itu Jibril lebih daripada seked, sekedip mata dari aras langsung ke bumi. Kekuatannya Jibril bagaimana mengangkat kaum Nabi Lut dari beberapa negeri di situ dengan satu sayapnya diangkat sampai menjulang ke langit kemudian dibalik. Kekuatan suaranya bagaimana? Dengan jeritan Jibril beberapa kaum meninggal dunia. Dikuatin, Benar-benar Jibril itu mempunyai kekuatan yang tinggi. Hah? Indadil arshi makin pada yang memiliki arsh Allah. Yang memiliki arsh. Siapa yang memiliki arsh? Dil arshi di sini Allah. Kedudukannya di sisi Allah, bukan bukan tinggal di arsh ya. Kedudukannya di sisi Allah makin di makana mempunyai itu Jibril kedudukan muta'alliq bi indah. Dia mempunyai kedudukan di sisi Allah. Maksudnya dia pilihan Allah di antara para malaikat. Huh? Ini me, me, memberikan gambaran bagaimana keutamaan malaikat Jibril. Muta'in thamma. Selalu ditaati isi maf'ul. Muta'in selalu ditaati itu Jibril sama ada di sana, di langit maksudnya. Tuti'uhul malaikah, taat kepada Jibril para malaikat Allah fis samawat ada di langit. Ini jenderalnya para malaikat ini. Jenderalnya para malaikat punya kedudukan tinggi di sisi Allah dan ditaati, dipatuhi. Amin. Jibril itu adalah malaikat pembawa amanat alal wahyi atas penyampaian wahyu. Setelah menyatakan ini beneran dari Jibril, bukan karangan ini. Ucapan firman ini yang dibawa sama Jibril. Jibril itu begini, amanat, kuat, punya kedudukan, utusan Tuhan sebagai penyampai wahyu. Kemudian meyakinkan lagi untuk Al-Quran. bimajnun. Dan tidaklah teman kamu, yaitu Nabi Muhammad. Yang menyampaikan wahyu ini, bimajnun adalah orang yang gila. Ataf ala innahu. Ataf kepada innahu, itu Al-Quran. Ya. Ila akhiril muksam alaih Tidaklah Nabi Muhammad itu adalah orang yang gila kama za'amtum sebagaimana kamu tuduh. Mereka mengatakan Muhammad tidak waras ini. Eh, enggak gila itu paling berakal itu beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Siapa itu Nabi Muhammad? Walakat ra'ahu. Dan benar-benar melihat itu Nabi Muhammad. Hu kepada Jibril. Ra'a Muhammad Jibril. Ala suratih. Dalam bentuknya Jibril yang asli. Allati khuliko yang diciptakan itu Jibril. Alaiha atas itu surah. Benar-benar Allah. Benar-benar nampak. Ngeliat Nabi Jibril dalam bentuk aslinya. Yaitu ada di Hira. Ketika itu Jibril nampak bil ufugil mubin ada di ufuk. Al-mubin yang jelas. Ufuk di sini al-a'la bagian atas binahiyati syarak daripada arah timur. Jadi Nabi minta ketemu Jibril dengan bentuk aslinya. Dilihat, kaget Rasulullah, sampai gemeter Nabi itu. Ternyata Jibril itu atasnya nyundul langit. Kemudian lebarnya itu mulai utara dan selatan penuh. Dan mempunyai sayap 600 sayap sayapnya malaikat, dua sayap aja udah tembus langit semuanya. Ini 600, bisa dibayangkan kecepatannya. Hmm? Kalau kita lihat misal ini, kekuatan terbangnya tadi itu pesawat kongkot itu dengan dua mesin jet yang ada di sayapnya tadi itu. Ini bisa bayangkan kalau 600 mesin jet. Itu jet, buatan malaikat. 600 lagi. Benar-benar telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Jibril bil ufugul mubin dalam bentuk aslinya. Wa ma huwa dan tidaklah eh Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal ghaibi atas yang gaib ma ghaba minal wahyi apa yang tidak nampak masih daripada wahyu wa khabaris sama dan maghaba apa yang tidak nampak daripada yang difirmankan oleh Allah wa khabaris sama dan kabar tentang langit bidonin bimuttaham diragukan enggak usah ragu lah yang dikabarkan sama Nabi Nabi menceritakan tentang luar angkasa Nabi menceritakan tentang langit Nabi menceritakan tentang yang ghaib nggak usah ragu karena bukan karangannya beliau nggak usah diragukan lagi udah bisa dipercaya kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa nggak percaya dengan Nabi lah kok mulai ada wahyu bener dah ini loh dari dulu sudah disebut al Amin wa ma huwa al ghaibi bidhanin. ada baca dengan bot bukan dok, Bidhanin. Kalau dhanin bakhil, bibakhil, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengabarkan yang ghaib dengan kabar langit atau yang lainnya bidhanin, bibakhil. Enggak enggak kikir Nabi, artinya dijelaskan dengan gamblang. Fayantaqis maka menjadi kurang misalnya mengurangi Nabi syai'an sesuatu minuh daripada apa yang ada di wahyu, nggak ada, nggak ada yang disimpan sama Nabi dijelaskan semuanya. Ini sekaligus menjawab Nabi itu masih menyimpan sesuatu, nggak dijelaskan karena takut sahabatnya tidak memperlakukan ahli bait begini itu dan ini. Wa ma huwa 'alal ghaibi bimanin. Baca bot, nggak ada. Nabi itu menjelaskan secara terperinci semuanya, nggak ada yang ditutupi lagi. Takut, takut dari mana? Emang ente Nabi? Takut. Hmm, nggak ada takut sama sekali. Harus dijelaskan itu Nabi tugasnya. Karena itu sifatnya Nabi itu tabligh. Nggak ada takut, khawatir nanti umatnya begini, khawatir nanti akan terjadi begini. Nggak ada khawatir. Yang khawatir itu ente. Kalau Nabi harus menyampaikan semuanya, nggak ada boleh disimpan. Hmm, apalagi urusan yang hak. Itu goblok itu yang ngomong begitu, nggak pinter itu. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim dan tidaklah itu Al-Qur'an biqauli syaitanir rajim dengan ucapan setan. mus tarigus sam'i yang selalu mencuri pendengaran habar informasi dari langit rojim yang diusir itu setan merjum yang dilempari yang diusir maksudnya itu setan kalau tadi menuduh Nabi Majnun dijawab oleh Allah enggak Nabi itu bukan Majnun Nabi itu yang paling berakal Nabi itu bukan ngarang ketemu sendiri dengan Jibril malah dalam alas surah pernah dalam bentuk aslinya pernah Nabi itu nggak ada yang disimpan-simpan walaupun itu yang ghaib diterangkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diimani oleh umatnya. Ma huwa Ada lagi menyatakan, "Oh, Nabi itu dukun. Kabarnya itu dari jin, dari setan." Wa ma huwa syaitanir Yang dibawa oleh Nabi itu bukan dari setan, Nabi itu kan dukun. Habarnya dari daripada jin atau yang lainnya. Ini Al-Quran benar-benar. Dari Allah melalui Jibril, Jibril itu begini, disampaikan kepada Nabi, Nabi Muhammad itu begitu. Lah, nah, di sini untuk menekankan kebenaran daripada Al-Quran. Sebetulnya bukan menyebutkan keutamaan Jibril atau Nabi Muhammad, bukan. Oh, karena itu Imam Sari ditentang oleh ulama di sini yang menyatakan bahwa Jibril lebih afdol daripada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di sini keutamaannya lebih ditong indah, indah dil arsy makin muta'in tamma amin. Eh, tidak sama sekali. Di sini bukan zikru fadilah sebetulnya ya, bukan untuk menjelaskan itu intinya tapi untuk menekankan Quran ini adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hah? Kalaupun itu dikru fadilah sebetulnya ini menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Jibril itu ibarat safir, duta. Sekarang saya mau tanya. Kalau ada presiden Indonesia memerintahkan dutanya untuk menyampaikan kepada Raja Saudi. Kira-kira duta Indonesia sama dengan Raja Saudi, mana yang lebih abdul? Ya Raja Saudi tentunya lebih afdal. Allah mengirimkan Jibril sebagai dutanya kepada Nabi Muhammad. Ini hanya pengirim. Pelaksananya adalah Nabi Muhammad. Nah, karena itu beliau itu adalah yang lebih afdal daripada malaikat Jibril Begitu. Baik. Fa aina Kalau sudah demikian yang bawa Al-Quran ini Jibril, Jibril begitu diserahkan kepada Muhammad, Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam begitu, begitu. Apa lagi alasannya? Faina tadhabun. Maka kemana? Kamu pergi kemana? Artinya jalan apa yang kamu akan tempuh? Nubrun Nabi Muhammad gila? Ya enggak. Tukang sihir, ya enggak. Dukun, ya enggak. Ahli sihir, ya tidak. Jelas. Ini bukan karangan Nabi. Kalau dikatakan ini karangan Nabi, Nabi enggak ahli, Pak. Enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Kalau dikatakan ini adalah tukang sihir, Nabi enggak pernah bisa sihir atau belajar sihir. Dukun, Nabi pun tidak pernah jadi dukun. Apanya? Gila paling waras, paling cerdas. Faina tadhabun. Kemana kamu akan pergi? Untuk menghindar itu dari apa alasannya kamu? Akan-akan ya, begini. Kemudian ditekankan in huwa illa dzikrul lil alamin. In bermakna nafi. Ma huwa? Tidaklah itu Al-Qur'an kecuali dzikrun, idatun sebagai peringatan lil alamin bagi alam. Yang maksud alam adalah manusia dan jin. Quran ini peringatan manusia dan jin. Hmm? Jangan dibantah lagi, jangan wah ini Muhammad memang tidak beres itu, wah ini karangan, tidak ada karangan. Itu Allah berikan sebagai dikru lil alamin. Liman sya'a minkum an yastaqim tapi itu bagi yang menghendaki orang yang menghendaki minkum di antara manusia dan jin minal alamin badal minal alamin bi'artijar tapi bagi orang yang an yastaqim menghendaki istiqomah Maksudnya istiqomah ittibail hak mengikuti kebenaran, bukan istiqomah main biliatnya Istiqomah lari paginya, mengikuti kebenaran, terus mengikuti kebenaran. lah kalau memang orang Yahudi mengikuti kebenaran, pasti menerima Al-Quran. Diman sya'a minkum an yastaqim. Orang Nasoro itu yang mengaku mengikuti Nabi Isa, pasti menerima Al-Quran. Diman sya'a minkum an yastaqim. Yang kepingin lurus, ya tetap. Yang kepingin istiqomah dalam kebenaran, ya tetap mengikuti Al-Quran. Tapi dasar mereka enggak mau dengan kebenaran akhirnya mengingkari itu Al-Qur'an. Wa mata wa mata tasyauna illa an Allah rabbul alamin dan tidaklah kamu tadi itu menghendaki istiqamah alal haq terus-menerus atas kebenaran illa kecuali an Allah sesuai dengan apa yang Allah menghendaki rabbul alamin Tuhan semesta alam Tuhan al-khalaik Tuhan daripada seluruh makhluk yang menghendaki istiqomah ke takum alaih istiqamahnya kamu alal haq ini sebagai jawaban juga bahwa terjadinya segala sesuatu itu dengan masyiatillah masyiatul khalgi, kehendak daripada makhluk itu adalah bergantung dengan masyiatil khalik bergantung dengan kehendaknya Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Ikhtiar zahir Allah berikan kepada makhluk tapi masyiah batin itu bergantung dengan masyiatul khaliq. Wallahu a'lam. Karena itu kalau ada orang menyatakan, ya masa orang akan berbuat kejelekan tadi itu? Itu karena masyiatillah wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Faham ya? Semua dengan masyiatillah. Tapi Allah berikan ikhtiar zahirnya kepada manusia. Manusia. Pahalah dan siksanya itu ukuran ikhtiar zahirnya.